Lord Kalau kita sudah tidak bisa hormat kepada kebenaran yang datang dari Allah, hanya karena kita kebetulan memang membenarkan orang yang tak benar, itu berarti sebenarnya kita sudah berurusan dengan Allah. Alhamdulillah. Berapa banyak penuntut ilmu akhirnya gagal karena terbatasi dengan seperti Saya hanya mau di sana saja, nggak nggak di sana, jangan ke situ, jangan ke sini, jangan ke sini. Ini yang menjadikan. Loh, kalau persoalannya kalau kita masa kita belajar sama dia ini masalah masalah kebenaran didudukkan kebenaran. Nah, kalau masalah berguru, nah, nanti lain lagi masalah Dan akhirnya dia tidak dapatkan selamat lagi dalam hidup. Nah, ya. ini adalah hasil beliau yang pertama. Al-Qami surah kelima. Kun sadiqan fi hubbika al-muslim. Walaupun la yakun al aw no'an minka. Wa la tahmilu biqalbika al muslim syai'an. مهما كان الاختلاف بينكما سواء كان في الاراء او في المسائل او ما الى ذلك ليكن قلبك نظيفا طاهرا نقيا لا يحمل بين تيار الرش والحقد والحسد الغش وال يكبر الحسد ولا tampoco, digamos, la de tidak berbuat apa-apa dengan orang sekalian. Tidak mengambil sesuatu, tidak mudahkan, dan tidak menyampaikan apa-apa. Itu waktu istirahat. Maka sampai teman di dalam ilmu itu adalah manusia besar. Kita bisa saling menasihati, kita bisa saling mengingatkan, Gracias. hati semua. Nah, pada begini itu tidak akan bisa belajar. Kalau hatinya bermasalah. ada? bisa nggak seorang menuntut ilmu hatinya bermasalah dia belajar? Bisa. Terus saya tanya, hidup ini pernah tidak ada masalah? Terus kalau begitu penuntut ilmu bisa belajar karena hidup itu tidak pernah berhenti dari masalah. فبدأنا 在哪里？在哪里？现在在哪里？公司隔壁啊？你去查一查，找你。 detik. kalau sudah banyak mendengar sesuatu, ada sesuatu dia tahu Jangan tidak boleh tidur makan, tidak panganan, dapat ular. sarapan kita tidak akan bisa Kemudian yang kedua asalis, yang keenam. Ahsin karena ikhwanika muslimin al-qaidi minhum wal baik. baik dengan saudaramu dari kaum muslimin yang dekat di antara mereka atau yang jauh. Wahwalil umur ala tabiatnya dan bawalah sebagaimana tabiatnya. Kalau Allah Taala wa Taala berfirman, Aminu ya ayyuhalladzina Aminu, istanibu katsiran min al-dhanni inna ba'da berani. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada beriman, jauhlah kalian, jauhlah kalian pada kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. من حق الشيء ya kan? dengan apa Allah menangkap derajat kita dengan ilmu apa yang dibuat karena kita dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi siapa bagi manusia ya? Kan? ilmu ini pada dasarnya dijadikan kemuliaan karena orang yang memiliki ilmu ini akan bisa membuat Bakın ben şey var ya, şey var ya böyle dedim ki begitu. Yang lain lagi mudah-mudahan tidak begitu. Jadi musnah menghadapi manusia, menghadapi saudara-saudara yang non muslimin, menghadapi teman-temannya di dalam ilmu, itu musnah. Baik sangka dan apa tidak ada ukur tidak perlu kita interogasi. Ada orang dulunya nggak benar, jelek-jelekin kita, sekarang dia tobat, akui kebenaran, ini seakan-akan dia itu orang yang lebih. Dan biasanya dengan banyak Entendeu? Entendeu? Nabi Ibrahim Hasna Inas Wafat Sotil Ulama Lima Kodoro Awil Intiqadi Ibtaan Lil Jibna Wa Inhaan Litaswis Tasad dan Liba Bittafak Liba Bittafak Takafuli Ala Zalat Islam Yang kedua Karmastadilah kamu Adilah kamu Dari menyebut manusia Di dalam pembicaraan dan di dalam kritik. Kalau bahasa sekarang di dalam takdir, ya. Di dalam mengkritik manusia, mengkritik itu adalah bagian dari mana saja. Kaidah yang banyak dipegangi para ulama dari itu, mengkritik manusia, mengkritik kesalahan itu tujuannya untuk mencapai yang besar dengan orang alim besar. yaitu alimah Yahya Abdul. Jaminan besar. Pernah dengar sana البخاري يقول ربي بالمنخر بخاري dia belajar ilmu Yang dimaksud abdullah di sini adalah ya ya, lu ini Kita ini kadang-kadang yang baru kecil-kecil belajar juga belum jelas. Kadang-kadang mengkritik orang luar biasa sekali dan kadang-kadang sama bodohnya. Yang mengkritik dan yang dikritik sama-sama bodohnya. Enak udah bilang oh, iya. Apa ini nasib? apa ya, saya mau menyampaikan salah satu masalah Ya udah nanti kalau ingat meninggal mati gaib. Kemudian dia antara nasihat kepada yang biasa ada harus sepuluh kali menuntut ilmu. Rasa berkelakar. Di dalam agama ini hendaknya kamu berusaha mencari kebenaran. Jangan mendengar sesuatu langsung diputuskan. Ya. Fatwa itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Ngomong kiri kanan tentang ini begini begini itu hati-hati itu masalah dan ujung-ujungnya adalah masalah yang banyak membuat kesempitan.